Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan hadis Mungkin sebentar ada Kita berikutnya akan meneruskan hadis <clears throat> matruk ya hadis nomor 31 di sini. Hadis matruk. Setelah sebelumnya sudah hadis mungkar. Berikutnya hadis nomor 31. Matruk huma wahidin bing parot wa ajma'u li dhafihi fahwa parot. Sekarang kan dipelajari hadis matruk. Hadis matruk oleh Imam Madabi mengatakan yakni matruk. Matruk itu artinya ditinggalkan. Hadis matruk. Subhanallah Imam Baikuni taala. Ini beliau mengatakan matruk hadis matruk itu adalah ma wahidun bing parot Apabila salah seorang itu menyendiri. Jadi dia menyendiri menyebutkan hadis itu. Ya, demikian. <clears throat> Seseorang yang dia itu menyendiri. Wa ajma'u lidhafi dan sepakat para ulama bahwa orang ini adalah orang yang lemah. Bahwa karot maka dia seperti ditinggalkan. Jadi hadis matruh itu kalau ada orang yang dia itu semua para ulama mengatakan dia itu adalah lemah. Istilahnya mutaham bil kadib dituduh orang yang dusta. Kalau orang yang dusta nanti lagi istilahnya maudhu palsu. Kalau ini ya orangnya ini orang yang biasa berdusta. Bukan berdusta dalam masalah agama, tapi berdusta dalam muamalah. Setiap muamalah dusta, janji gini dusta, dusta dusta, sering dusta sehingga dijuluki mutambil katib. Hadisnya orang seperti ini adalah hadis yang matruk, ya itu. Ya, hadis yang matruk. Mereka punya istilah-istilah yang lain para ulama. Definisi yang pertama tadi disebutkan oleh Imam Baikuni. Ya, disebutkan oleh Imam Sahawi demikian juga yang lainnya. Jadi rawinya ada rawi mutanabil berkati Dia sering berdusta, sering berdusta sehingga dikatakan dituduh berdusta. Bukan berdusta dengan masalah dalam masalah agama. Yang kedua, jenis kedua adalah bibi rawin kasirul gulat. Ada rawi yang banyak salahnya, Apa itu salah terus. Awil fisik suka bermaksiat. Orang ini rawi tapi suka minum minuman keras. Kalau Ustaz. Awil goflah banyak lalainya. Maka ini dikatakan di sini juga hadis yang diitu matruk ditinggalkan di sini, Ya demikian. Imam Madzhabi menyebutkan hadis matruk ini, ya, dia itu adalah di, di bawahnya hadis doif, di atasnya hadis maudhu palsu. Ya, intinya hadis ini adalah hadis yang yang tidak dipakai. Karena orangnya ini banyak salahnya atau orang ini biasa berdusta dalam urusan dunia. ya demikian. Kemudian contohkan oleh Imam Nasai ya, di dalam sunnahnya. Cuma di sini hadis nomor 4854 ini contohnya. Ya. Hadis dari Nabi SAW di situ ada rawi ini akhbarana Hizam bin Marwan. Qala hadatsana Muhammad bin Bakar, qala hadatsana Yahya, qala hadatsana Sulaiman bin Arqam, qala hadatsani Az-Zuhri an Abi Bakar. An Nabi an jadihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli Yaman. Bahwa Nabi menulis kepada penghuni orang-orang Yaman. Kemudian disebutkan oleh Imam Nasai, Sulaiman bin Arqam matruk. Rawi di sini ada nama Sulaiman bin Sulaiman bin Arqam matruk. Banyak salahnya ya atau dia yang dituduh sebagai pendusta ya. Maka di sini katakan hadis yang dia itu matruk. Ya demikian. Sampai di sini subhanallah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.